Telah kita jelaskan bahwa pada masa-masa Islam kaum muslim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak terlepas dari cobaan dan ujian yang mereka rasakan dari perbuatan orang-orang musyrikin kepada kaum mustad'afin dari kaum muslimin yang mereka tidak memiliki perlindungan sehingga mereka disiksa hanya karena mempertahankan tauhid mereka dan mereka disiksa dengan berbagai macam siksaan sehingga menyebabkan di antara kaum muslimin yang lemah terpaksa untuk mengakui secara lisan bahwa al itu adalah ilah mereka. Al-Uzza itu adalah ilah mereka. Mereka mengucapkan dengan lisan namun mereka tidak meyakininya dalam hati. Dan ini diperbolehkan Allah Jalla wa'ala memberikan keringan kepada orang-orang yang dalam keadaan mukrah dalam keadaan terpaksa untuk melakukan atau mengucapkan kata-kata kufur yang tidak disertai dengan hatinya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman kecuali orang yang dalam keadaan terpaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan Sampai disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini bahawa mereka bahkan dipaksa untuk mengatakan al-ju'l itu adalah ilah kamu. Maka terpaksa mereka mengatakan iya, nak al-ju'l binatang yang paling buruk. Yang senang dengan bau-bau yang busuk. Bahkan disebutkan apabila binatang ini atau serangga ini mencium bau yang harum, maka dia mati. Terpaksa mereka mengatakan ini ilah karena terpaksa. Lalu dilanjutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Beliau berkata rahimahullah, وَمَرَّ الْخَبِيثُ عَدُوُ اللَّهِ Abu Jahlin Lalu suatu ketika, Al-Khabith, si busuk ini, si penjahat ini, Aduullah musuh Allah Abu Jahal Amr bin Hisham lewat di hadapan Bisumayyata Ummi Ammarin lewat di hadapan Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir Sumayyah bin Khayyad dan Sumayyah ini dahulu adalah budaknya Abu Hudzaifah Ibn al-Mughirah Al-Makhzumi lalu kemudian Yasir yang menjadi halif ya temannya Abu Hudzaifah ini pun ingin menikahi budak Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah ini maka Yasir pun menikahinya dan lahirlah seorang anak dari pernikahan keduanya yang bernama Ammar. Lalu kemudian dibebaskan dari perbudakan oleh Abu Hudzaifah. Dan Sumayyah ibunya Ammar radhiyallahu taala anha ini termasuk di antara para wanita yang mula-mula masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mendapatkan cobaan yang luar biasa. Pada masa-masa Islam yang sulit mencari perlindungan. Maka mereka pun mendapatkan cobaan. Keluarga Ammar. radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan kepada mereka dan mencoba untuk menyabarkan mereka. Beliau berkata kepada Ammar sabran ya ala yasir fa inna mau'idakumul jannah bersabarlah wahai keluarganya Yasir sesungguhnya janji kalian yang akan kalian dapatkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala wa hiya tu'adzabu wa zawjuha wa ibnuha dalam keadaan Sumayyah ini disiksa bersama dengan suaminya dan anaknya fa ta'anaha biharbatin fi farjiha Lalu kemudian Abu Jahal ini menusuk dengan tombak dari kemaluannya. Lalu kemudian Abu Jahal ini pun membunuh Sumayyah radhiyallahu anha wa an ibniha wa zawjiha. Allah Subhanahu wa taala meridainya. Meridai anaknya dan meridai suaminya. Sekeluarga disiksa oleh kaum jahiliyah. Orang-orang musyrikin yang sangat benci kepada Islam, benci dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sumayyah radhiyallahu taala anha ini menjadi wanita pertama yang syahid di dalam Islam. Dan ini kemuliaan bagi Sumayyah, seorang wanita salihah yang rela untuk disiksa dan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan akidahnya. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh kaum wanita adalah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha termasuk di antara wanita yang mula-mula masuk ke dalam Islam. Bahkan ada yang mengatakan beliau orang yang pertama kali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum yang lainnya. Dan yang pertama kali syahid di dalam Islam adalah seorang wanita. Sumayyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahawa di dalam Islam wanita memiliki kedudukan yang mulia. dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan mereka dan kesabaran mereka menjadi qudwah bagi orang-orang setelahnya dalam menjaga akidah dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi pada tahun kelima setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi rasul. وكان الصديق إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مواليه ويعتقه dan adalah As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an apabila beliau melewati seseorang dari kalangan al-mawali yang disiksa dari budak disiksa maka Abu Bakar As-Siddiq membelinya dari tuan-tuannya tersebut dari sayyid-sayyidnya lalu kemudian Abu Bakar Siddiq membebaskan mereka dari perbudakan minhum Bilal wa ummuhu hamamah wa amir bin fuhairah wa ummu abs wa zinnirah wa nahdiyah wa abnatuha di antara mereka yang dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Bilal ibunya Hamamah dan Amir bin Fuhairah dari uh, kabilah Azd dan Ummu Abs dan Zinnirah Zinnirah termasuk di antara wanita yang lemah di kalangan kaum muslimin pada masa-masa Islam dan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy pada permulaan dakwah dan An-Nahdiyah beserta anaknya beserta anak perempuannya disiksa juga oleh Abu Jahal. Nah, dengan siksaan yang yang sangat pedih sekali. Sampai kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang membeli keduanya lalu membebaskannya dari perbudakan. Wajariyatun li Bani Adi dan seorang budak wanita milik kabilah Banu Adi. Kana Umar yani Umar bin Khattab yu'adzibuha 'ala al-Islam qabla an yuslima. Adalah Umar bin Khattab menyiksa wanita ini Jariyah dari kabilah Banu Adi menyiksanya disebabkan karena dia masuk ke dalam Islam. Dan itu terjadi sebelum masuk Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu wa Dan di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kesungguhan beliau untuk memberikan perlindungan kepada kaum muslimin dengan apa yang beliau miliki dari harta, beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan kaum muslimin dan muslimat dari perbudakan orang-orang kafir Quraisy lalu membebaskan mereka sehingga mereka ya, memiliki kemerdekaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antaranya adalah seorang wanita jariyah, ada yang mengatakan namanya Jariyah, Jariyah bintu Amr yang pernah disiksa oleh Umar sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk dalam Islam. Namun setelah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Islam maka semakin nampak kekuatan kaum muslimin. Nazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami mulai dalam keadaan mulia semenjak masuk Islamnya Umar di mana beliau banyak sekali memberikan perlindungan kepada kaum muslimin dengan kedudukan yang beliau miliki di tengah-tengah kaum Quraisy. Beliau termasuk orang yang disegani di kalangan mereka. Walhasil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memiliki keutamaan yang besar sehingga beliau menjadi orang yang termulia di kalangan umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau terlambat masuk dalam Islam telah didahului oleh sahabat-sahabat yang lainnya yang telah kita sebutkan didahului oleh Uthman, didahului oleh uh, para sahabat yang lainnya, Bilal, Ammar, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Rasulullah ta'ala anhum. Akan tetapi dalam hal keutamaan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada Umar melebihi mereka yang lainnya. Kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Dan itu adalah merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Jalla wa ala kehendaki. Disebabkan karena kesungguhan Umar dan kebersamaan Umar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan beliau yang sangat kepada Rasulullah alaihi salatu menyebabkan beliau mengalahkan keutamaan yang lainnya sehingga Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma keduanya adalah sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ada khilaf di kalangan para ulama ahlu sunnah tentang hal ini bahwa Abu Bakar Siddiq orang yang termulia kemudian Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma dan ini juga berdasarkan takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis um, uh, Ibn Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kunna naqulu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina kami dahulu mengatakan dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah kami khairu hadhihi ummah Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman bahwa sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar Siddiq kemudian Umar kemudian Uthman radhiyallahu taala anhum dan berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Dan bahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma adalah sahabat atau orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia di antara seluruh manusia setelah nabi dan rasul. Orang yang paling mulia dari seluruh manusia setelah nabi dan rasul. Setelah Nabi dan Rasul kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Mengalahkan keutamaan para sahabat-sahabat Nabi dan Rasul sebelumnya. Abu Bakar dan Umar mereka menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat yang sahih di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga datang dari hadis yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abu Bakrin wa Umar sayyida kuhul ahli jannah Abu Bakar dan Umar keduanya adalah sayyidnya pimpinannya kuhul ahli jannah ya pimpinannya para syekh dari kalangan ahlul jannah minal awwalin wal akhirin illa nabiyyin wal mursalin. Keduanya adalah pemimpin ya, penduduk surga dari yang dahulu hingga yang terbelakang kecuali para nabi dan rasul. Kecuali para nabi dan rasul. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar dan Umar keduanya adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan la ajidu ahadan yufaddiluni ala Abi Bakr dan Umar illa jaladtuhu jildal muftari tidaklah seorang tidaklah saya menemukan seseorang yang dia lebih mengutamakan Abu Bakar dan Umar daripada aku ya yang dia lebih mengutamakan aku daripada di atas Abu Bakar dan Umar melainkan aku akan mencambuknya dengan cambukan seorang yang mendatangkan kedustaan dan fitnah. Tidaklah aku mendapati seorang yang dia lebih mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar melainkan aku akan mencambuknya. Ya, sebagai hukuman bagi seorang yang mendatangkan kedustaan dan fitnah. Hatta qala lahu abuhu sampai ayahnya, yakni ayahnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Kuhafa, Abu Kuhafa, Uthman, ayahnya Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu taala anhu. Pada awal awal Islam Abu Kuhafa belum masuk Islam. Ayah Abu Bakar Siddiq masuk Islamnya terlambat. Itu pada masa Fathu Makkah. Lalu beliau menyatakan keislamannya. Nah, Ketika Abu Kuhafa ini melihat anaknya Abu Bakar Siddiq yang selalu membebaskan kaum muslimin dan muslimat dari perbudakan, membeli mereka fulan fulan fulan dibeli lalu kemudian dibebaskan, maka Abu Kuhafa mengatakan kepada anaknya Abu Bakar, "Ya bunayya, wahai anakku, alaka tu'tiqu riqaban dhi'afan?" Aku melihat Kok yang kamu bebaskan itu adalah budak-budak yang lemah. Falau a'taqta qauman julada yamna'una. Kalau seandainya kamu membebaskan orang-orang yang mereka punya kekuatan, ya, mereka dikenal kuat, badannya kuat, ya, siap untuk bertempur sampai mati, yamna'unaka yang mereka akan memberikan perlindungan kepadamu. Kenapa kok yang kamu bebas, bebaskan itu si fulana muslimah padahal dia lemah? Kenapa yang kamu bebaskan si fulan, si fulan, si fulan padahal ini orang-orang dari budak-budak yang lemah? Kenapa bukan budak yang kuat yang kamu bebaskan? Sehingga mereka kalau sudah menjadi orang-orang yang merdeka, mereka akan memberi, memberikan per, pembelaan kepadamu, memberikan perlindungan kepadamu. Faqala Abu Bakrin maka berkata Abu Bakar radhiyallahu an, ini uridu ma uridu." Sesungguhnya aku menginginkan apa yang aku inginkan. Maksudnya, aku melakukan apa yang aku inginkan. ini aku lebih mengetahui maslahatnya. Sebab mereka ini sudah berada di depan mata orang-orang yang lemah ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu melihat mereka secara langsung lemahnya mereka. Ya, dengan kondisi mereka dari kalangan para wanita, dari kalangan kaum muslimin, budak-budak yang lemah disiksa dengan siksaan yang luar biasa pedihnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, membebaskan mereka. Dan tentu itu merupakan kemuliaan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hal tunsaruna illa bi Tidaklah kalian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan disebabkan karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Sebab yang memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ini uridu ma urid." Sesungguhnya aku melakukan apa yang aku inginkan. Ya, ini saya membebaskan mereka karena beliau melihat bahwa itu maslahat menyelamatkan kaum muslimin dari penindasan dari berbagai macam penyiksaan dari tuan-tuan mereka. Fayuqalu lalu dikatakan, "Innahu nazalat fihi" bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini turun berkenaan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yaitu firman Allah wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka dan dijauhkan dari siksaan dijauhkan dari neraka al-atqa orang yang bertakwa alladhi yu'ti malahu yatazakka yang dia mengeluarkan hartanya untuk menyucikan dirinya dan dia menyumbangkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau ada yang menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini turun berkenan tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Katsir menyebutkan itu dalam tafsirnya dan bahkan sebagian ada yang menyebutkan ijma' para ahli tafsir bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala ini turun berkenan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Meskipun makna ayat ini secara umum siapa saja yang bertakwa, siapa saja yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala ini. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an karena ayat ini turun berkenaan tentang beliau maka Abu Bakar Siddiq tentu termasuk ke dalam ayat ini dukhulan awwaliyan. Beliau orang yang paling pertama yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dari kisah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini di masa-masa awal Islam menunjukkan bahwa demikian besarnya pengorbanan para sahabat dan demikian sabarnya mereka dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ini adalah merupakan sunnatullah ini merupakan sunnatullah bahwa siapa saja yang menjadi seorang mukmin dan dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala maka pasti dia akan merasakan cobaan pasti dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan siapa kaum mukminin yang benar-benar jujur dengan keimanannya dan siapa yang berdusta. Liyamizal khabith minat tayyib agar kemudian yang baik itu terpisahkan dari yang buruk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lama as-sabirin." Apakah kalian menyangka bahwa kalian masuk ke dalam surga dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui dari kalian siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dan siapakah yang bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan Allah Jalla wa ala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian masuk ke dalam surga sementara kalian belum merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa berbagai macam cobaan. Mereka ditimpa dengan berbagai macam berbagai macam cobaan dari Allah, sakit, kemudaratan-kemudaratan, musibah yang menimpa mereka sampai di antara mereka yang mengatakan kapankah pertolongan Allah itu akan turun namun Allah Subhanahu wa taala menjawab ala inna nasrallahi qarib ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat Allah Jalla wa ala berfirman wa minan nasi man yaqulu amana billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah namun ketika dia dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu taala, diuji keimanannya, maka dia menjadikan ujian yang dia dapatkan itu seperti siksaan dari Allah Subhanahu taala. Akhirnya dia menjauh, akhirnya dia meninggalkan agama Allah. Allah Jalla wa ala berfirman, Alif Lam Mim ahsiban nas ay yutrafu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna Apakah manusia menyangka mereka ditinggalkan begitu saja? Saya enaknya mereka mengatakan kami mukmin, kami mukmin dalam keadaan mereka belum mendapatkan cobaan. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan siapa yang berdusta. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu merupakan sunnatullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Khabbab bin Al-Arat kata Khabbab radhiyallahu anhu ini pada masa-masa awal Islam beliau mengatakan syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah kami mengadu kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam pada waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang membungkus tubuhnya dengan burdah dan berada di bawah naungan Ka'bah. Fakulna lahu ala tastansir lana ala tad'u Allah lana? Kami berkata kepada beliau, tidakkah engkau memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan pertolongannya kepada kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad kana ar-rajul fi man qablakum" Sungguh di antara orang-orang sebelum kalian ada seseorang iman qablakum yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayushaqu bi ithnatayn wa ma yasudduhu dhalika an din ketahuilah ada seorang sebelum kalian orang ini digalikan dibuat galian untuknya setelah dibuat galian tubuhnya dimasukkan ke dalam setelah itu dibawa, didatangkan gergaji, lalu kemudian gergaji ditaruh di atas kepalanya, lalu diancam. Dia diancam agar segera kembali. Namun dia bersabar, akhirnya tubuhnya dibelah dua dengan gergaji itu, namun itu tidak membuat dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma baina ma duna lahmihi min 'azmin 'asabin lalu kemudian didatangkan sisir besi lalu kemudian tubuhnya itu di di apa dicakar hingga menyebabkan sampai ke urat-uratnya atau sampai ke tulangnya Wama ma yasudduhu dzalika an dini namun itu tidak membuat dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala wallahi la yutimman la yutimmanna Allah al amr hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut wa la yakhafu wala yakhafu ahadan aw dhiba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun demi Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agamanya ini sehingga seorang berjalan dari Sana'a menuju Hadramaut dalam keadaan dia tidak takut pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahkan tidak takut dia membiarkan kambingnya ada di dekat serigala dia tidak takut dia merasa aman akan tetapi kalian terburu-buru kalian belum bersabar. Maka inilah yang dialami oleh para sahabat dan alhamdulillah mereka bersabar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Oleh karena itu tidak diketahui seorang pun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murtad meninggalkan Rasulullah alaihi salatu wasallam disebabkan karena cahaya iman ketika masuk ke dalam hati mereka mereka merasakan ketenangan yang luar biasa sehingga mereka disiksa dengan siksaan fisik pun maka itu tidak memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala maka ini pelajaran penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah kita orang-orang terbelakang jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam telah menyebar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dan para ulama mereka muncul dari satu generasi ke generasi yang lain hingga kemudian kita hidup di zaman terbelakang ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Yang dibutuhkan adalah kesabaran. Ujian itu akan selalu menimpa. Kita akan selalu diuji dengan iman kita. Kita akan diuji dengan ilmu yang kita miliki dari berbagai macam syubhat dan syahwat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Jalla wa ala menyabarkan kita sebagaimana telah sabarnya para sahabat terdahulu dalam menghadapi berbagai macam cobaan dari orang-orang kafir wal musyrikin. Sampai di sini ma'asyarul rahimakumullah yang kita sebutkan semoga Allah Jalla wa ala memberi manfaat dari apa yang telah kita dengarkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.